Ini adalah kenikmatan yang sangatlah besar yang mana kebanyakan manusia kebanyakan orang lalai dari kenikmatan ini. Kebanyakan orang majelis-majelis mereka berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain dalam perkara-perkara yang sia-sia, dalam perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhiratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa terus duduk berpindah dari satu majelis ke majelis yang lain dalam rangka talabul ilm, dalam rangka mendengar qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis-hadis, mendengar Al-Qur'an. Ini adalah kenikmatan yang sangatlah besar yang jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita ini tentu ini akan menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita untuk terus senantiasa menjaga kenikmatan ini dengan menggunakannya dengan sebaik mungkin agar Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan, menambah rezeki, menambah karunia kenikmatannya kepada kita semua dan menjadikan kita istiqomah di atas agama istiqomah di atas kenikmatan yang mulia ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang hukum terkait al-udhiyah, terkait permasalahan hewan kurban dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kali ini yang masih dalam pembahasan al-udhiyah masih dalam pembahasan masalah hewan kurban Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu rabi'ah permasalahan yang keempat kita telah mengambil empat permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan tentang tarif, definisi tentang al-udhiyah, hukum al-udhiyah dan dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya al-udhiyah tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu adalah hewan hewan-hewan apa ya hewan apa saja yang boleh untuk digunakan untuk al-udhiyah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian permasalahan yang ketiga, syarat-syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban tersebut. Dan sekarang kita memasuki permasalahan Rabi'ah, permasalahan yang keempat yaitu waktu dzabhul al-udhiyah waktu penyembelihan hewan kurban, kapan waktunya? Qala yabtadi'u waqtuha min ba'di salatil 'idi liman sallaha wa min ba'di tulu'i syamsi yaumal 'idi بمقدار يوم العيد الأضحى يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصليها waktu penyembelihan hewan kurban dimulai min ba'di salatil Id. Dimulai setelah selesainya salat aid, Bagi yang salat Id. Bagi yang melakukan salat Id. Jadi waktu penyembelihan kurban dimulai setelah selesainya salat Id. Maka tidak boleh menyembelih hewan kurban tersebut sebelum sholat Id. Waktu pertamanya adalah setelah selesai sholat Id. Ini bagi orang yang melakukan sholat Id. Adapun bagi yang tidak melakukan sholat Id, min ba'di waktunya adalah bagi yang tidak melakukan sholat Id waktunya min ba'di tulu'i syams yaumal Idil Adha bimiqdari ma yattasi'u li raka'ataini wa khutbatain. Adapun bagi yang tidak salat, maka waktunya adalah setelah terbitnya matahari setelah terbitnya matahari ditambah kadar waktu seperti orang sholat dua rakaat dan dua khutbah. Jadi orang yang tidak bisa melakukan sholat id karena sakit atau karena safar dan dia ingin menyembelih hewan kurban, Assalamualaikum maka waktunya adalah setelah terbitnya matahari kadar waktu seperti ditambah lagi dengan kadar waktu seperti orang sholat dua rakaat dan dua khutbah. Jadi waktu sholat waktu penyembelihan tersebut bagi yang sholat id waktunya setelah selesai sholat id namun bagi yang tidak melakukan sholat id karena ada halangan, maka waktunya adalah setelah terbitnya matahari ditambah ditambah kadar waktu dua rakaat dan dua khutbah. Ini maksud dari kaulul muallif rahimahullahu taala. Yang demikian itu dalilnya adalah hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba faqad asaba nusuk wa man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra Dalil yang menunjukkan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah selesai sholat Id yaitu adalah hadis Bara bin Azib Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang sholat seperti sholatnya kami. Man sholla sholatana wa nasaka nusukana dan menyembelih seperti penyembelihannya kami. Maka dia telah tepat, telah benar dalam melaksanakan penyembelihan tersebut. Fakat asoban nusuk. Dia telah benar dalam melaksanakan penyembelihan tersebut. Waman dzabaha qabla an dan barang siapa yang menyembelih sebelum dilaksanakannya salat Id maka falyu'id makana ukhra maka hendaknya ia mengganti ia mengganti korbannya itu maksudnya tidak diterima sebagai korban tidak diterima sebagai hewan kurban jadi hewan yang disembelih sebelum sholat id itu tidak termasuk tidak terhitung sebagai hewan kurban hanya saja dia hewan yang disembelih seperti hewan-hewan yang disembelih tidak termasuk hewan kurban. Ini jika dia sembelih sebelum sholat Aid karena dia menyembelih selain waktunya. Selain pada waktunya dia tidak menepati sunnah, tidak menepati kebenaran dalam penyembelihan tersebut. <clears throat> Itu mulai waktu penyembelihan dimulai setelah selesai sholat aid wayastamir yastamirru waqtuha ila ghurubi akhir yaumit tasyrik dan waktu itu berkelanjutan jadi waktu penyembelihan itu terus berkelanjutan dari setelah, setelah selesai sholat id sampai dilakukan penyembelihan itu sampai hari ke-13 yaitu setelah akhir hari tasyrik hari ke-13 tanggal tanggal 13 bulan Dzulhijjah, tanggal 13 bulan Dzulhijjah, akhir hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu adalah hari ke 11, 12, 13 hari Aid yaitu hari ke-10. Kemudian setelah hari ke-10 yaitu yang dinamakan hari ke-10 adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kemudian hari ke-11, 12, 13 ini dinamakan Yaumut Tasyrik. Jadi penyembelihan itu dimulai dari Yaumun Nahar setelah selesai sholat Id sampai akhir hari Tasyrik. Akhir hari Tasyrik tanggal berapa? Tanggal 13 yaitu sebelum terbenamnya matahari. Ini akhir waktu penyembelihan hewan kurban. Dalilnya adalah hadis Jubair bin Mut'im anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ayyamit tasyriq dzabhun." Seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan seluruh hari tasyrik adalah hari penyembelihan. Maka waktu penyembelihan dimulai dari setelah selesai sholat sampai akhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 bulan Dhul Hijjah. Kita lanjutkan wal afdalu dhabhuha ba'da al-faragh min salatil Id li hadits al-Bara' bin Azib dan waktu yang utama dilakukannya penyembelihan tersebut yaitu setelah selesai setelah selesainya salat Id yang demikian itu dalilnya adalah hadis Bara bin Azib bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma nabda'u bihi yawma yawmana hadza nusalli thumma narji' fananhar." Pertama kali yang kita mulai di hari ini adalah salat. Kita melakukan salat, kemudian kita pulang dan nanhar dan kita menyembelih hewan kurban. Jadi pertama kali yang kita lakukan pada hari Aid adalah sholat, kemudian kita pulang dari sholat dan menyembelih hewan kurban. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana, maka barang siapa yang melaksanakan seperti itu, maka dia telah sesuai dengan sunnah kami, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man dzabaha qabla dzalik dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlih maka itu adalah lahm adalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya maksudnya tidak dihitung sebagai hewan kurban laisa minan nusuki fi bukan termasuk dari hewan kurban sama sekali ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa waktu yang tepat waktu yang benar adalah waktu yang benar dilaksanakan penyembelihan hewan kurban yaitu setelah selesai sholat id dan tidak boleh penyembelihan tersebut dilaksanakan sebelum sholat id jika dilaksanakan penyembelihan sebelum sholat id maka sesembelihannya tidak termasuk sebagai hewan kurban hanya sesembelihan yang dia sembelih untuk keluarganya makanan biasa ini adalah permasalahan ar-rabi'ah yaitu tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Kemudian al-masalah al-khamisah permasalahan yang kelima ma yusna'u bil udhiyah wa ma yalzamul mudahhi idza dakhalat al-'ashr. Ma yas ma yasna'u ma yusna'u bil udhiyah. Ma yusna'u bil udhiyah. Kegunaan hewan kurban. Kegunaan hewan kurban Wama yalzam al-mudahi idza dakhalat al ashar dan apa yang harus dilakukan bagi seorang yang ingin berkurban jika telah masuk bulan Dzulhijjah. Jika telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin berkurban? Ini permasalahan yang akan dibahas di Al-Mas'alah Al-Khamisah di permasalahan yang kelima yaitu kegunaan tentang daging kurban. ma'usunau bil udhiyah, kegunaannya apa itu? Kegunaan daging kurban adalah yusannu lil mudahhi ay ya'kula min min udhiyatihi wa yahdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqai wa yatasaddaq 'ala al fuqara. Disunnahkan bagi seorang yang berkurban untuk memakan daging sesembelihannya tersebut dan juga disunnahkan bagi dia untuk menghadiahkan hewan itu, menghadiahkan daging tersebut ke al-aqarib, ke kerabat dekat, wal jiron dan ke tetangga dan juga ke al-asdiqa dan juga ke teman. Wa yatasaddaqu 'alal fuqara dan juga disunahkan bagi orang yang menyembelih hewan kurban untuk bersedekah dengan daging tersebut kepada orang-orang fakir Demikian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir" dan makanlah kalian dari sebagian hewan tersebut yang kalian sembelih, wa at'imu dan berilah makanan orang-orang yang al-fakir, orang-orang yang miskin. Jadi disunahkan bagi al mudahi bagi orang yang ber, yang berkurban untuk memakan daging kurbannya itu mengambil bagian dari daging sesembelihannya dan juga hendaknya ia bersodakoh kepada tetangga, kepada kerabatnya dan kepada teman-temannya dan mensedekahkan juga kepada fakir miskin. Wa yustahabbu yaj'alaha athlathan dan juga disunnahkan untuk menjadikan hewan menjadikan sesembelihannya itu tiga bagian disunahkan untuk menjadikan daging kurban dia menjadi tiga bagian. Sulutun li ahli baitih sepertiga dia ambil untuk ahli baitih untuk keluarganya untuk keluarganya yang tinggal di rumah. Jadi disunahkan untuk menjadikan daging yang dia sembelih tersebut menjadi tiga bagian. Sepertiganya diambil untuk keluarganya. Wa thuluthun yat'amuhu fuqara fuqara ajirani dan sepertiganya lagi dibagikan kepada fukara, kepada tetangganya yang miskin. Dan yang sepertiga lagi wayah di atul dan yang sepertiga lagi dia berikan hadiah kepada yang lainnya. Jadi sepertiga dia ambil untuk keluarga dia, sepertiga daging tersebut dia sodakohkan dan sepertiga lagi dia hadiahkan. Demikianlah yang sunnah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang sifat sembelihannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat al-udhiyah, sifat al-udhiyah yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam <clears throat> rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajudaim ahla baitihi ahdhuluth dan hendaknya dia memberikan makan kepada keluarganya sepertiga bagian daging tersebut wajudaim fukara ajironihi ajiranihi dan memberikan makan orang-orang fakir dari tetangganya sepertiga ويتصدق على الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث dan sepertiga lagi dia sodakohkan kepada orang yang meminta-minta. Jadi intinya daging kurban yang dia sembelih dijadikan menjadi tiga bagian. Sepertiga dia ambil untuk keluarganya, sepertiga lagi dia sodakohkan dan sepertiga lagi dia bagi-bagikan. Demikianlah yang sunnah sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahimahullahu taala. Kemudian wajuzu idkharu luhum luhum al luhum al-adahi ba'da thalathati ayyam. Kemudian juga permasalahan yang lain lagi yaitu ويجوز ادخار لحوم لحوم al-adahi ba'da thalathati ayyam dan boleh seseorang itu menyimpan daging kurbannya lebih dari tiga hari. Boleh bagi seseorang menyimpan daging kurban yang dia sembelih lebih dari tiga hari. Jadi tidak mesti harus tiga hari itu dihabiskan. Boleh dia simpan lebih dari tiga hari. Yang demikian itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum 'anid dikhari luhumil adha luhumal adahi fawqa thalathin." Dahulu aku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku melarang kalian menyimpan daging daging kurban lebih dari tiga hari. Jadi dahulu Rasul pernah melarang para sahabatnya melarang umatnya untuk menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari. Kemudian kata Rasul, fa'amsiku ma badalakum. Maka sekarang tidak mengapa kalian menyimpannya sesuai kebutuhan kalian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi hukum yang dahulu dihapus dan dibolehkan setelah ini dan dibolehkan dan dibolehkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi yang dahulu pernah dilarang yaitu menyimpan sembelihan lebih dari tiga hari, menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari itu sempat dilarang, akan tapi Rasul SAW menghapus hukum tersebut dan membolehkan bagi umatnya untuk menyimpan daging tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Ini tentang kegunaan daging kurban. Kemudian Permasalahan yang kedua adalah ma yalzam muridut tadhiyah idza dakhalat 'ashr Dzulhijjah. Apa yang harus dilakukan bagi seorang yang ingin berkurban jika telah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah? Jika telah memasuki tanggal 1 bulan Dzulhijjah, apa yang harus dilakukan bagi orang yang ingin berkurban? Idza dakhalat 'ashr Dzulhijjah hurima ala man arada ay ya'khudha min sya'rih jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah jika telah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah maka diharamkan bagi orang yang ingin berkurban untuk memotong rambutnya atau memotong kukunya sampai dia melakukan penyembelihan hewan tersebut sampai dia melakukan penyembelian hewan kurban tersebut. Jadi orang yang hendak berkurban dari tanggal 1 kemarin, dari tanggal 1 masuknya bulan Dhul Hijjah, itu diharamkan bagi dia untuk memotong kukunya, diharamkan juga untuk mengambil rambutnya, memotong rambutnya, atau mengambil rambut yang ada di tubuhnya. Yaitu tidak boleh mencukur bulu apapun yang ada di tubuh dia. Demikian itu Dalilnya adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha marfu'an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashra, jika telah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah wa indahu adhiyah dan salah seorang dan salah seorang di antara kalian memiliki hewan kurban yang akan dijadikan hewan kurban, fala ya'khudzanna sya'ran, maka janganlah dia maka dia tidak boleh maka tidak boleh bagi dia untuk memotong rambutnya wala yaqlimanna dhufran dan juga tidak boleh bagi dia untuk memotong kukunya dan dalam riwayat lain wa fi riwayatin fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain tidak boleh bagi dia untuk mengambil syarihi, untuk mengambil rambutnya, wabah syarihi dan bulu yang ada di badan dia sama sekali tidak boleh dipotong sama sekali. Demikianlah ajaran Rasulullah SAW, yaitu dilarangnya seseorang yang hendak berkurban dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah untuk memotong rambut yang ada di badan dia, memotong rambutnya, memotong kuku, ini ini diharamkan dan hadis ini diriwayatkan oleh, oleh Al Imam Muslim rahimahullahu taala. Dengan ini telah selesai pembahasan kita dalam bab al-udhiyah. Telah selesai pembahasan kita dalam bab al-udhiyah dan insyaallah kita lanjutkan bab al-id tentang permasalahan Id tentang hukum-hukum yang terkait dengan Idul Adha dan Idul Fitri tentang permasalahan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Masih dalam kitab Muyassar kita ambil Al-Bab Tsani Ashar bab yang ke-12 dari kitab Asyam bab yang ke-12 dari kitab Asyam dari kitab As As-Salah kitab As-Salah Afan bab yang ke-12 dari kitab as solah jadi kitab As-Salah ada beberapa bab dalam kitab As-Salah dan bab yang ke-12 yaitu permasalahan salatul aidain Insyaallah pertemuan kali ini dan juga besok pagi kita akan membahas sedikit membahas ringkas tentang permasalahan hukum yang terkait dengan Al-Idul Adha dan Idul Fitri. Qala rahimahullah taala wa fihi masail <clears throat> ada beberapa masalah yang berkaitan dengan ragam hukum yang berkaitan dengan salat Id wal huma Idul Adha wa Idul Fitri. Hari raya yang dimiliki oleh umat Islam yaitu ada dua. Yang pertama adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Ini adalah hari besar bagi umat Islam yaitu hari raya di setiap tahun mereka. Di setiap tahun mesti ada Idul Adha dan Idul Fitri. Wakilahuma lahu munasabatun syar'iyyah dan keduanya yaitu Idul Adha dan Idul Fitri merupakan acara yang syar'i adalah acara yang syar'i Fa'idul Fitr bimunasabati intihail muslimina min siyami syahr Ramadan. Idul Fitri bertepatan dengan selesainya kaum muslimin setelah mereka berpuasa satu bulan penuh pada bulan Ramadan. Maka setelah puasa satu bulan penuh setelah bulan Ramadan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk merayakan Idul Fitri. Adapun Idul Adha maka bimunasabat ikhtitami ashr Dzulhijjah Idul Adha bertepatan selesainya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi Idul Adha selesainya 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah yang mana 10 hari bulan pertama Dhul Hijjah ini adalah 10 hari yang termulia dalam setahun jadi 10 hari bulan Dhul Hijjah dari tanggal 1 Dhul Hijjah sampai tanggal 10 adalah hari-hari besar hari-hari yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan di situ dan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari tersebut itu lebih besar daripada amalan jihad lebih besar dari seluruh amalan kebaikan yang lain jika dilakukan pada hari-hari tersebut. Maka Idul Adha, hari Idul Adha merupakan hari yang bertepatan dengan diakhirinya 10 hari bulan Dhul Hijjah yang mulia. Wasumia Aidan dan dinamakan Idul Adha dan Idul Fitri sebagai hari Aid. Kenapa dinamakan Aid? Li'annahu ya'ud. Dalam bahasa Arab, Aid adalah yaud yaitu terulang wa fi waqti dan terulang terus setiap tahunnya, setiap waktunya dia terulang. Oleh karena itu dinamakan Aid. Aid yaitu dari artinya adalah terulang. Di sini ada beberapa permasalahan yang insya Allah kita bahas secara ringkas. Qala rahimahullah taala al-mas'alatul ula hukmuha wa dalilu dhalik Permasalahan yang pertama hukum terkait sholat id dan dalil-dalilnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat id. Sebagai sebagian berpendapat bahwa hukum sholat id adalah wajib ain dan sebagian berpendapat sholat id adalah wajib kifayah. Sebagaimana, sebagaimana mu'alif di sini berpendapat fardu kifayah. Jadi wajib kifayah. Jadi sebagian ulama berpendapat salat Aid adalah fardu ain. Fardu ain yaitu wajib bagi setiap person, bagi setiap orang per orang. Setiap orang wajib melakukan salat Aid. Jika tidak dia lakukan maka dia berdosa. Ini maknanya wajib ain. Tidak boleh satu pun dari kaum muslimin yang tidak melakukan salat Aid. Ini makna wajib ain. tapi kalau fardu kifayah, wajib kifayah adalah wajib jika dilakukan oleh sebagian sebagian orang yang melakukannya maka yang tidak melakukan tidak mendapatkan dosa. Ini makna fardu kifayah dan dijelaskan dan akan dijelaskan di sini insyaallah. Qala rahimahullahu taala salatul Id fardu kifayah. Muallif berpendapat di sini bahwa salatul Id adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Apa wajib kifayah itu? Idza qama bihil ba'd, idza qama bihal ba'd al isma 'anil bakin. Jika sebagian sudah melaksanakannya, maka yang lain tidak mendapatkan dosa karena sudah ada yang melaksanakan sholat tersebut. Ini makna fardu kifayah seperti memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah, wajib wajib kifayah. Jika sudah ada yang melaksanakan pemandian jenazah, maka orang yang maka orang yang tidak melaksanakan pemandian tersebut, yang tidak melakukan pemandian tersebut, tidak mendapatkan dosa karena sudah ada sebagian yang melaksanakannya. Ini makna fardu kifayah. Wa idza turikat minal kul azimal jami. Akan tetapi jika fardu kifayah itu ditinggalkan oleh semuanya, tidak ada yang melakukan kewajiban fardu kifayah ini, tidak ada yang melakukan fardu kifayah ini, maka semuanya mendapatkan dosa. Ini makna fardu kifayah. Jadi wajib dilakukan bagi seluruh kita. Jika sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Akan tapi wajib ain semuanya tidak boleh ada yang tidak melakukan. Jika dia tidak melakukan maka dia mendapatkan dosa. Ini makna fardu ain maka berbeda dengan fardu kifayah. Salat lima waktu hukumnya fardu ain, wajib. Tidak melaksanakan salat lima waktu mendapatkan dosa. Akan tapi kalau fardu kifayah seperti salat Id, fardu kifayah. Jika sudah ada yang salat Id, maka yang lain tidak mendapatkan dosa. Namun jika tidak ada yang salat Id sama sekali di kampung tersebut, maka semuanya mendapatkan dosa. Ini makna fardu kifayah. Di sini mu'alif berpendapat bahwa salat Id adalah fardu kifayah. Li'annaha min sya'airil Islam adh-dhahirah. Karena salat Id adalah termasuk syariat Islam yang tampak, yang jelas, yang agung. li'annahu sallallahu alaihi wasallam dawam 'alaiha dan juga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat Id tersebut. dari awal sekali Rasul SAW sholat id yaitu pada tahun kedua hijrah beliau melakukan sholat id dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat id tersebut selama hidupnya dan juga wakadzalika ashabahu min ba'dih dan juga para sahabat setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mereka meninggalkan salat id bahkan waqad amara nabi sallallahu alaihi wasallam biha hatta nisa bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan perempuan untuk keluar melaksanakan sholat id sampai-sampai yang haid pun disuruh untuk keluar untuk menghadiri acara yang, acara kaum muslimin yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini menunjukkan besarnya perkara tersebut. Wa hadza ma yadullu ala ahammiyatiha. Dan ini menunjukkan betapa besarnya amalan tersebut yaitu salatul Id wa azimi fadliha dan betapa agungnya keutamaan salat Id. Lianha idza amara biha nisa ma annahunna lasna min ahli al-ijtima' farrijalu min babi aula. Wanita saja Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk keluar dan menyaksikan berkumpulnya kaum muslimin di tanah lapang dalam rangka melaksanakan salat Id maka kaum laki-laki lebih utama daripada kaum perempuan. Jadi hukum salat Id adalah fardu kifayah dan juga sangat ditekankan sekali bagi kaum muslimin untuk merayakan hari Id yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian permasalahan yang kedua adalah syurutuha. Syarat-syarat terkait dengan salat Id Wa min ahammi syurutiha dukhulil waqt. Syarat yang terpenting yaitu adalah dukhul waqt masuknya waktu sholat id. Jadi sholat id itu juga ada waktunya sebagaimana sholat-sholat yang lain. Id ada waktunya, dukhul waqt ini merupakan syarat dilakukannya sholat id. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat id sebelum waktunya dan juga di antara syaratnya adalah wujudul adad al-mu'tabar. Wujudul adad al-mu'tabar. Dan adanya jumlah yang mencukupi. Wal istiton dan juga di antara, syaratnya adalah salat tersebut wajib bagi orang yang mukim, wajib kifayah bagi orang yang mukim, bagi orang yang tinggal di tempat itu wajib bagi dia untuk menghadiri sholat yang ditegakkan di kampung tersebut. Fala tajuzu qabla maka tidak boleh sholat itu dilakukan sebelum waktunya. Wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhas dan tidak boleh juga sholat itu tersebut dilaksanakan kurang dari tiga orang. Wala tajib 'alal musafir ghairil mustautin dan tidak wajib bagi seorang yang yang lagi safar dan bukan orang yang mukim. Jadi syarat sholat id adalah masuknya waktu sholat id dan juga adanya jumlah yang mencukupi yaitu tiga atau lebih dan wajib sholat id itu bagi orang yang mukim. Nanti akan dibahas kapan waktu sholat id tersebut. Kemudian al-mas'alah tsalitsah permasalahan yang ketiga yaitu al-mawadhi' allati tusalla fiha tempat yang dilaksanakan salat Id. Tempat yang mana di tempat tersebut dilaksanakannya salat Id. Yusallu yusannu an tusalla fis sahra'i kharijal bunyan disunnahkan bagi kita semua untuk salat Id di padang luas, di asohro, di padang yang luas atau tanah lapang. Kharijal bunyan, bukan di dalam bangunan. Jadi disunahkan sholat id itu ditegakkan di tanah lapang dan di padang yang luas dan tidak dilaksanakan di bangunan di masjid. Ini merupakan sunnah. Dalilnya adalah hadis Abu Sa'id, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju fil fitr dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau keluar di hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla ke tempat sholat yaitu ke tanah lapang dan juga tidak pernah dinukilkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di dalam masjid sama sekali tanpa ada udur. Jadi setiap sholat Id Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakannya di tanah lapang di padang luas dan beliau tidak pernah sholat di dalam masjid tanpa udur. Kemudian Malik melanjutkan wal qasdu min dzalika wallahu a'lam izharu hadhihi syairah. Yang demikian itu dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam yang agung ini yaitu syiar umat Islam hari raya besar kaum muslimin wa ibrazuha dan menunjukkan kepada orang-orang menunjukkan kepada mereka ahlul kufar kekuatan kaum Islam. Jadi ketika kaum muslimin mereka keluar semua dari rumah-rumah mereka menuju lapangan untuk melaksanakan sholat id di situ tampak kekuatan kaum muslimin tampak syiar Islam yang ditegakkan di sini tampaklah kekuatan kaum muslimin Kemudian wa yajuzu salatuha fil masjid fil masjidil jami' min udhrin kal matari war rihis syadid. Wa yajuz dan boleh dilaksanakan salat itu di masjid jami' akan tapi jika ada udur seperti mator, seperti hujan dan arrih asyadid yaitu angin yang kencang. Maka ini merupakan udur bagi seseorang untuk tidak bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tersebut di dalam masjid jika ada hujan tidak memungkinkan untuk sholat di lapangan maka tidak mengapa dilaksanakan sholat id di dalam masjid inilah al mawadi' tempat yang dilaksanakannya sholat id yaitu di as-sahra di padang yang luas di luar masjid kemudian permasalahan yang keempat yaitu waktuha waktu sholat id kapan ditegakkan waktu salat Id? Waktuha ka salatid duha ba'da irtifa'i syams qadra rumhin. Waktu salat Id dilaksanakan seperti waktunya salat duha. Kapan waktu salat duha tersebut? Yaitu ba'da irtifa'i syams, yaitu setelah naiknya matahari seukuran tombak. Jadi matahari naik sudah setinggi tombak. Nah, ini adalah waktu duha Waktu tersebut dimulai dari tingginya matahari seukuran tombak sampai mendekati waktu zuhur yaitu sebelum tergelincirnya matahari sebelum masuk waktu zuhur jadi antara dari tingginya matahari satu tombak seukuran tombak sampai sebelum waktu zuhur itu adalah waktu duha di situ disunahkan disitulah dimulainya sholat id yaitu ketika matahari telah tinggi seukuran satu tombak seukuran tombak inilah waktu sholat id dalilnya adalah لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس dalilnya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga khulafa juga para khulafa ar-rasyidun dan juga para sahabat mereka melaksanakan sholat eid setelah matahari tersebut tinggi seukuran tombak Wali ma qabla irtifa'i syams waqtun nahi dan juga tidak boleh dilaksanakan sholat eid itu sebelum matahari itu naik sebelum matahari tinggi jadi tidak boleh sholat eid dilakukan masih pagi-pagi sekali sebelum terbitnya matahari tidak boleh dilaksanakan sholat id. Waktunya sholat id itu dimulai setelah matahari tinggi seukuran satu tombak. Dan tidak boleh dilaksanakan sebelum waktu tersebut. Karena itu adalah waktu yang terlarang seseorang untuk melakukan sholat. Bayusan yusannu ta'jilul adha fi awwali waktiha dan disunnahkan jika Idul Adha, Idul Adha disunnahkan untuk mempercepat dilaksanakannya sholat id di awal waktunya. Ini pada Idul Adha. Jadi Idul Adha sunnahnya kita melakukan sholat id di awal waktu. Jadi ketika matahari sudah naik seujung tombak, langsung kita melaksanakan sholat id. Ini jika Idul Adha yang sunnah adalah dilaksanakan sholat id tersebut tepat pada waktunya yaitu dipercepat. Wa ta'khirul fitr dan adapun sholat Idul Fitri maka yang disunnahkan adalah diakhirkan. Sholat Idul Fitri disunnahkan untuk mengakhirkan waktunya, tidak segera dilaksanakan. Kenapa? Karena Idul Adha. Karena Idul Adha setelah sholat butuh waktu untuk menyembelih hewan kurban, maka disunnahkan untuk mempercepat dilaksanakannya sholat Id tersebut. Adapun Idul Fitri maka disunnahkan untuk mengakhirkan waktunya karena sebelum Id itu pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manusia orang-orang pada membagikan zakat fitur Jadi butuh butuh waktu untuk membagikan zakat zakat fitr, zakat fitrah, kemudian baru mereka melaksanakan sholat. Jadi diakhirkan sedikit waktunya ketika Idul Fitri. Namun ketika Idul Adha disunnahkan untuk mempercepat karena setelah sholat akan ada kegiatan yang butuh waktu yaitu menyembelih hewan kurban. Inilah perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mentakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat dalam sholat Idul Adha yaitu mempercepat dilaksanakannya sholat Idul Adha. Wali an nasa fi hajatin ila ta'jilil adha dan juga karena manusia itu butuh waktu untuk segera menyembelih hewan-hewan kurban mereka pada Idul Adha. Adapun pada Idul Fitri, hum fi hajah ilam tidadin ilam tidak di waktu Idul fitri liatas izakat Idul fitr. Ini sebabnya. Jadi Idul Adha disunahkan untuk dipercepat salatnya yaitu di awal waktu agar setelah sholat bisa dilaksanakan penyembelian hewan kurban. Namun di Idul Fitri disunahkan untuk diakhirkan sholatnya karena biar orang-orang yang membagikan zakat sebelum Idul Fitri, sebelum sholat dimulai, itu sudah selesai pembagian zakat dan mereka semua bisa turut serta dalam sholat Idul Fitri Inilah sebab kenapa disyariatkan Idul Adha di awal waktu sholatnya dan Idul Fitri diakhirkan waktu sholatnya. Kemudian kita bahas satu permasalahan lagi yaitu permasalahan yang kelima sifatuha wa ma yaqra'u fiha sifat sifat-sifat salat Id dan apa saja yang dibaca ketika salat Id. Wa sifatuha rokaatan dan sifat salat Id yaitu adalah dua rakaat. Ini dalilnya adalah ijma, kesepakatan para ulama bahwa salat yang dilakukan dalam Idul Adha dan Idul Fitr adalah dua rakaat saja. Dan juga dua rakaat tersebut dilaksanakan sebelum khutbah. Jadi salat Id dilaksanakan kapan? Sebelum khutbah. Liqauli Umar karena hadis Umar radhiyallahu anhu beliau berkata salatul fitr wal adha rakaatani rakaatan salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua rakaat, dua rakaat. tamamun ghairu qasrin, dua rakaat yang sempurna bukan qasar ala lisan nabiyikum demikianlah yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qad khaba man iftara dan telah salah orang yang menyelisihi ini jadi salah orang yang telah melaksanakan salat lebih dari dua rakaat atau kurang dari, dari dua rakaat Inilah salat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dua rakaat sebelum khutbah. Kemudian sifatnya seperti apa salat Id? Yukabbir fil ula ba'da takbiratil ihram wal istiftah. Yaitu pada salat Id yaitu salat yang dilaksanakan ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah dua rakaat dan sifatnya sama baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha sifat salatnya adalah sama salat Id. Yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah. Pada rakaat pertama yaitu bertakbir bertakbir takbiratul ihram pertama yang kita laksanakan ketika sholat itu adalah kita pertama takbir apa takbir ini yaitu takbiratul ihram seperti salat-salat biasa yang pertama kita lakukan adalah takbiratul ihram. Ini adalah rukun daripada salat yaitu takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram kemudian kita membaca Al-Fatihah. Jadi setelah kita takbir kemudian kita baca Al-Fatihah. Ini takbir pertama. Al-istiftah -al -al afan. Al-istiftah afan salah. Jadi takbir pertama setelah kita takbir takbiratul ihram, kita baca al-istiftah yaitu doa istiftah seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ini dibaca setelah takbir pertama yaitu takbiratul ihram. Allahu akbar, langsung kita baca istiftah. Kemudian wa qabla ta'awudz sittan. Kemudian ditambah enam takbir lagi. Setelah kita takbir takbiratul ihram, satu takbir takbir takbiratul ihram kemudian kita tambah Allahu akbar tambah takbir takbir sampai enam kali takbir ditambah takbir takbiratul ihram jadi tujuh jadi pertama kita takbir takbiratul ihram kemudian kita baca doa istiftah kemudian kita tambah enam takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai enam kali jadi total semua takbir pada rakaat pertama baik sholat id maupun sholat idul adha atau sholat idul fitri tujuh takbir pada rakaat pertama. Yang pertama takbiratul ihram, takbir takbiratul ihram, kemudian kita baca doa istiftah, kemudian takbir enam kali. Ini pada rakaat pertama. Wa fi tsaniyati qabla al-qiraati khamsan ghaira takbiratil qiyam. Adapun rakaat kedua sifat takbirnya adalah lima kali takbir selain takbir kiam selain takbir intikal tahu takbir intikal yaitu adalah takbir dari sujud ke berdiri ini namanya takbiratul intikal dari sujud setelah kita sujud masuk rokaat kedua kita takbir dari sujud tersebut kita takbir dan kita berdiri posisi berdiri nah dari sujud ke berdiri ini ini dinamakan sebagai takbirah al intiqal takbir perpindahan perpindahan gerakan sholat ini tidak dihitung jadi rokaat kedua yang kita takbir dalam rokaat kedua total takbir kita rokaat kedua adalah 6 takbir dengan takbir al-intikal Takbir al-intikal jika dihitung berarti 6 semuanya kalau takbir al intikal tidak dihitung berarti cuma 5 dari sujud kita berdiri kita takbir ini namanya takbir intikal. Jika kita hitung takbir ini, berarti kita bertakbir enam kali. Kalau kita tidak hitung takbir ini, berarti kita takbir lima kali. Paham? Jadi pada rakaat pertama kita takbir tujuh kali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram jika kita hitung berarti takbirnya tujuh kali. Pertama Allahu Akbar kita masuk salat Allahu Akbar. Pertama kita masuk salat Allahu Akbar itu namanya takbiratul ihram. Wajib setelah itu kita baca Al-Fatihah. Jika ini dihitung, berarti takbir rokat pertama ada enam kali. Jika kita tidak menghitung tidak menghitung takbiratul ihram, berarti takbirnya cuma enam kali pada rokat pertama. Kemudian pada rokat kedua ada lima takbir jika kita tidak menghitung takbirah al-intiqal. Kalau kita menghitung takbirah intiqal, takbirah perpindahan itu kita hitung berarti ada enam kali takbir. Ini sifat takbir pada sholat Id. Jadi takbir enak-enaknya gini aja. tujuh takbir pada rokaat pertama dan enam takbir pada rokaat kedua. Jadi kehitung semua, baik itu takbiratul ihram maupun takbiratul intikal dihitung. Jadi total takbir pada rokaat pertama tujuh dan total takbir pada rokaat kedua enam. Dan dalilnya adalah hadis Aisyah marfu'an at-takbiru fil fitr wal adha fil awwali fil ula sab'u takbirat wa fil thaniyati khamsu takbirat siwa takbiratir ruku'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah, takbir yang dilakukan di salat Idul Fitr dan Idul Adha pada rakaat pertama adalah tujuh takbir dan pada rakaat lima takbir tanpa takbirah tanpa takbirah ar-ruku tanpa takbir al-intiqal tanpa takbir al-intiqal demikian wa yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah ini juga permasalahan yang lain yaitu wa yarfa' yadayhi ma'a kulli takbirah dan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan di setiap takbir jadi setiap kali takbir kita untuk disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan kita ini ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah taala yaitu ketika kita takbir Allahu Akbar terus tujuh kali takbir atau enam kali takbir kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana yarfa'u yadayhi lian Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengangkat tangannya di setiap takbir. Ini dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Thumma yaqra'u ba'da al-isti'adati jahran ghairi khilafin. Kemudian setelah takbir-takbir tersebut kita membaca isti'adzah dan membaca surat Al-Fatihah Wafil ula bisabbihis marabbikal a'la dan disunahkan di rakaat pertama Idul Fitr dan Idul Adha kita membaca surat Al-A'la sabbihis marabbikal a'la dan di rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah Dalilnya adalah hadis Samurah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil aidain sabbihis marabbikal a'la dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id beliau membaca sabbihis marabbikal a'la di rakaat pertama dan al-hal ataka hadithul ghasyah di rakaat kedua. Wa sahha anhu annahu kana yaqra fil ula dan juga dalam riwayat lain bahwa, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu pernah salat Idul Fitri dan eh, pernah melakukan salat Id dalam rakaat pertamanya beliau membaca surat Qaf dan dalam rakaat kedua beliau membaca surat Al-Qamar iqtarabatis sya'ah iqtarabatis sa'atu wa al qamar jadi ada beberapa surat jadi ada empat surat yang disunahkan kita untuk membaca dalam sholat id. Baik kita kita ngambil riwayat yang sabih rabbikal ala dan al Ghashiyah atau kita mengambil riwayat yang qaf dan iqtarabatis sa'ah. Ini rasulullah saw pernah melakukannya yaitu membaca sabih rabbikal ala dan rokat keduanya al Ghashiyah atau kita membaca surat qaf rokat pertama dan rokat kedua al qamar fayurai alitian bihada marrah wahada marrah maka hendaknya seorang imam memperhatikan memperhatikan pelajaran ini terkadang melaksanakannya sesekali membaca surat sabdihis dan sesekali membaca surat Qaf amalan bisunnah demikian adalah yang demikian ini adalah amalan dalam rangka mengamalkan sunnah dan juga ma'amura'ati zuruf al-musallin dan juga hendaknya kita untuk melihat keadaan makmum, keadaan orang-orang yang sholat di belakang kita. Fayakhudhuhum bil arfak maka yang sunnah lagi adalah mengambil yang paling ringan jika jika makmum makmum yang ada di belakang kita kita pandang mereka kuat maka tidak mengapa kita mengambil surat Qaf yang lebih panjang atau surat Al-Qamar dalam rokaat yang kedua namun jika kita lihat makmum yang di belakang kita adalah tidak tidak sanggup untuk panjang-panjang, maka kita cukup membaca sabbihis dan hal ataka hadithul ghasyah. Demikian permasalahan yang kelima. Dengan ini insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dan kita lanjutkan pada besok pagi insya Allah terkait hukum al-Aid. huna wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.